yang dimaksud dengan surat ini yaitu surat Al-Asr yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Maksudnya di sini sudah cukup, bukan berarti sudah cukup untuk e, sudah cukup dalam menangani seluruh aturan-aturan hidup dan kehidupan manusia, bukan itu maksudnya. Sudah cukup ini artinya sudah cukup dijadikan sebagai pegangan sebagai tadabbur bagi umat manusia kalau dia mau berpikir dan dia mau uh, mau menjauhkan dirinya dari berbagai macam kerugian dan kehancuran maka surat ini sudah cukup <clears throat> sudah cukup untuknya sebagai pegangan karena sebagaimana telah kita jelaskan pada kajian yang lalu di dalam surah Al-Asr tersebut Allah Subhanahu wa taala hmm, bersumpah dengan bersumpah dengan masa kemudian dia mengatakan bahwasanya manusia itu berada bahwasanya manusia itu berada di atas kerugian. Sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Seluruh manusia berada di atas kerugian. Seluruh manusia berada di atas kerugian. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. watawasobil hak watawasobil sabar yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam uh, kesabaran. Ekafidin azza wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan manusia berada di atas kerugian kecuali mereka-mereka yang melaksanakan apa yang tercantum di dalam surat ini. Jadi dengan surat ini kata Imam Syafi'i sudah cukup dijadikan sebagai pegangan untuk menjauhkan manusia dari berbagai macam kerugian-kerugian. Jadi bukanlah dimaksud maksudnya di sini cukup untuk e, sebagai peraturan, cukup untuk uh, pra, apa namanya pengaturan negara ataupun pengaturan dalam hidup dan kehidupan bukan itu maksudnya. Wa al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah berkata, babul il, ala ilmu babun ala ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab ilmu sebelum ilmu sebelum berbicara dan beramal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan beramal. Wa dalilu wa dalilu qawlu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambih. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan minta ampunlah terhadap dosa-dosa kamu Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Imam Bukhari rahimahullah berdalilkan dengan ayat ini yang dia menyatakan bahwasanya berilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya, sebelum seseorang itu berbicara tentang apa saja, berbicara tentang apa saja, hendaklah sebelumnya dia harus menimbang, harus mengetahui maslahat dan mafsadahnya. Sebab seorang yang berbicara tanpa ilmu, maka dia akan jatuh kepada kemungkaran. Daripada dia berbicara tanpa ilmu, sebaiknya lebih baik dia diam saja. Ya, lebih baik dia diam saja sebagaimana uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata baik atau dia diam di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keimanan terhadap Allah dan hari akhirat dengan pembicaraan. Memberikan standar keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhirat dengan pembicaraan. Oleh karena itu kalau kita lihat seseorang berbicara serampangan, tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, itu merupakan nilai daripada keimanan yang ada di dadanya. Itu merupakan nilai keimanan yang ada di dadanya. Karena memang Rasulullah SAW mengkaitkan antara beriman kepada Allah dengan pembicaraan. Mangkani yu'minu billahi wal akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, fal yakul khairan awliyasmud, Hendaklah dia ucapkan yang benar atau dia diam. Jadi para ikhwafidin azza wa iyyakum, segala aktivitas kita sehari-hari baik itu berkaitan dengan perbuatan maupun perkataan, ini semua berkaitan dengan keimanan seseorang. Berkaitan dengan tebal dan tipisnya keimanan seseorang. Apabila seseorang memiliki keimanan yang mendalam, memiliki keimanan yang tebal, maka secara otomatis akan e, terrefleksi di dalam tingkah lakunya. Kalau ada orang yang mengatakan Ketika dia berbuat suatu kejelekan ataupun keburukan, kemudian dia katakan sebenarnya niatnya baik, sebenarnya hatinya baik, ini merupakan suatu omongan uh, atau super, uh, kedustaan belaka. Karena suatu hal yang tidak mungkin seorang itu hatinya baik sementara perbuatannya melanggar syariat. Demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Jadi apa saja yang kita bicarakan, hendaklah pikir terlebih dahulu. Pikir terlebih dahulu, fal yakul khairan. Diucapkan yang baik atau dia diam saja. Makanya ala ilmu qabla qawul. Berbicara, uh, berilmu sebelum berbicara. Apalagi kita berbicara tentang syariat Islam. Berbicara tentang syariat Islam haruslah dilatar belakangi oleh ilmu. Makanya uh, para ulama salaf memberi rangsangan kepada para orang-orang alim ya supaya membiasakan diri untuk mengatakan la adri, yaitu aku tidak tahu jika dia memang ditanya tentang suatu permasalahan dan dia tidak tahu jawabannya. Maka dia harus menjawabnya dengan kalimat la adri. Karena kalau dia berbicara, kalau dia jawab dengan uh, jawaban tanpa ada latar belakang ilmu yang ada padanya, maka dia bisa jatuh pada perbuat jatuh pada dosa Makanya ala ilmu qabla al-qawli wal amal. Demikian para ikhwan fillah azallahu ayyakum. Makanya di dalam poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia menyebutkan al-ilmu dahulu, kemudian beramal, kemudian ee, eh, berdakwah, kemudian sabar. Da dakwah ini paling tidak ada ucapan-ucapan. Makanya harus dilatar belakangnya oleh ilmu terlebih dahulu. Imam Syafi'i di sini, Imam Bukhari di sini juga mengatakan al ilmu qabla al wal amal. Sebab tidak dikatakan dakwah. Tidak dikatakan dakwah kalau seseorang berdakwah tanpa dilatar dilatar belakangi oleh ilmu. Demikian juga perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan sehari-hari apakah berkaitan dengan ibadah ataupun hal-hal yang uh, mubah kita lakukan ataupun aktivitas yang biasa kita lakukan Seharusnya juga kita harus ketahui apakah aktivitas tersebut aktivitas yang memang dibolehkan oleh syariat ataukah tidak. Jadi bukan hanya sekedar ibadah. Ketika kita sedang uh, berdagang misalnya, maka sebelum berdagang kita harus memiliki ilmu tentang perdagangan tersebut. Apakah perdagangan yang akan kita lakukan tersebut melanggar syari ataukah tidak? Demikian para ikhwatiddin azza wa iyyakum. Jadi bukan hanya berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah. Kalau masalah ibadah itu sudah suatu perkara yang sangat jelas, tidak perlu di, dijelaskan lagi, tidak perlu diterangkan lagi. Karena seorang yang melakukan e, seorang yang melakukan perbuatan dengan mengatasnamakan ibadah sementara tidak ada dasarnya dari dalil dari Quran dan sunnah, maka ibadah ini akan tertolak. Bukan hanya tertolak, bahkan dia bisa jatuh kepada suatu perbuatan dosa bisa jatuh pada satu perbuatan dosa. Karena jatuh pada satu perbuatan yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Ikhwatiddin azza wa iyyakum. Oleh karena itu, uh, di dalam aktivitas kita haruslah didahului dengan al-ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum ucapan dan perkataan yang diambil oleh Imam Bukhari dari firman Allah Subhanahu wa taala Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Di sini ketahuilah, ketahuilah merupakan suatu rangsangan bagi kaum muslimin untuk berilmu, berakidah juga seperti itu, ada ilmunya. Ya. Kita harus uh, mengetahui bagaimana akidah yang benar menurut Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berakidah kita tidak bisa hanya mengikuti apa kata nenek-nenek moyang kita tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap menggali dan menggali apa sebenarnya yang benar. Memang ketika dia lahir dari kalangan keluarga muslim, dia dikatakan sebagai seorang yang Islam. Namun bisa jadi akidah ataupun keyakinan yang dibawa oleh keluarga tersebut, keyakinan yang menyimpang dari dari keyakinan yang sebenarnya. Makanya kita harus tetap menuntut ilmu untuk mengetahui mana akidah yang benar. Kemudian para ikhwafidin azza wa iyyakum, i'lam rahimatullah. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Di sini kembali penulis mendoakan orang yang akan dia beri wejangan. I'lam, ketahuilah Rahimatullah. Semoga Allah merahmati kamu. I'lam, ketahuilah berarti memang yang akan dia beri ini adalah satu ilmu, bukan dongeng ataupun kisah-kisah fiktif Eklam, ketahuilah. Sebelum dia memberitahukan, mengabarkan apa yang akan dia sampaikan, didoakan terlebih dahulu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Jadi sebenarnya para ikhwatiddin, penulis ini menginginkan kebaikan untuk orang yang akan dia ajar. Dan itu merupakan uh, sifat sifat daripada para pendai-pendai dari mulai Rasul, para Rasul pertama dahulu sampai Rasulullah SAW dan sampai pada para dai-dai yang memang meniti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya saja seperti Nabi Ibrahim yang dia berdakwah kepada ayahnya, dia memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati wahai ayahku ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubusiru wa la yughni anka syai'a wahai ayahku Abadi ini kalimat yang sangat lembut dipergunakan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia-nya kalimat yang paling lembut untuk sebagai yang dipakai sebagai panggilan seperti wahai ayahandaku begitulah. Kalau ada yang lebih lembut lagi apa? Ada lagi? Hah? Ayahanda kan? Itulah yang paling lembut. Nah, inilah istilah kalimat bahasa dalam bahasa Arab panggilan ya abadi. Tidak dipanggil ya abi, wahai ayahku, sama-sama ayahku. Tapi ya abadi merupakan panggilan lembut terhadap uh, dari seorang anak kepada seorang ayah. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak memiliki uh, tidak ada fungsi sama sekali? Di sini Nabi Ibrahim uh, memanggil dengan kalimat rahmat ya, dengan kalimat menunjukkan kasih sayang. Artinya sebenarnya dia tidak benci dengan ayahnya walaupun ayahnya seorang yang pembuat patung dan penyembah patung, namun dia ingin kebaikan tersebut, kebaikan yang dia dapati juga didapati oleh ayahandanya. Makanya dia mengajak ayahandanya untuk berpikir, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a?" Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa dan tidak bisa tidak ada manfaat sama sekali, tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi Nabi Ibrahim di sini tidak mengatakan ya wahai ayahku ini perbuatan syirik. Ya ayahku ini perbuatan bid'ah. Ya ayahku ini khurafat. Tidak seperti itu. Pertama diajarkan ayahnya, diberi masukan, di, diajarkan untuk berpikir. Ya, wahai ayahku mengapa Anda menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ayah ini perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Kira-kira apakah pernyataan Nabi Ibrahim ini benar? Hah? Benar. Masa menyembah berhala nggak benar? Orang yang menyembah berhala berarti perbuatan syirik. Memang apa yang dikatakan benar. Ya ayahku ini syirik. Orang syirik itu yang melakukan kesyirikan masuk neraka kekal selama-lamanya. Benar apa tidak? Benar. Kan begitu. Tapi kan ini bukan satu pengajaran ya, bukan satu pengajaran. Contoh lain seperti Nabi Ibrahim ketika dia menghujat raja, raja Namrud dan soal Baqarah kan ada disebutkan, alam tara ilal ladzi Ibrahim masih rabbih an atahu Allahul Tidakkah kamu lihat ketika Nabi Ibrahim berhujat dengan berhujat dengan seorang raja? Pada saat itu raja Namrud yang mengaku dia sebagai Tuhan. Namun Nabi Ibrahim tidak mengatakan, ah kamu nggak Tuhan, kamu pembohong, kan bisa saja. Kamu nggak pantas dijadikan sebagai Tuhan, tidak seperti itu. Ya tak. E, dakwahnya Nabi Ibrahim, tapi diajarkan dahulu. Ya, tentunya cara mengajarkan raja, memberi pelajaran terhadap raja berbeda dengan orang-orang awam yang lainnya. Makanya Nabi Ibrahim tidak membatalkan, tidak membantah e, pengakuan si raja ini. Tapi yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu mengajak si raja untuk berpikir. Ya. Ibrahim yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, sesungguhnya Rabbku menghidupkan, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Si raja yang mendengar hujahnya Nabi Ibrahim ini dan kurang paham terhadap maksud dari Nabi Ibrahim, dia juga katakan uh, dia sudah merasa bahwasanya Nabi Ibrahim ini ingin membatalkan pengakuan dia sebagai raja. Makanya langsung saja si raja membantah. Jadi dari awal si raja ini sudah mengetahui maksud Nabi Ibrahim ini bahwasanya dia mau membantah dirinya bukan sebagai seorang seorang bukan sebagai Tuhan. Makanya si raja langsung saja membantah. Qala ana uhyi wa umi. Kata si si raja, aku juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Melihat seperti ini ya tentunya Ibrahim menaikkan level argumentasinya kan begitu. Uh, hujah yang pertama tidak dipahami oleh si raja. Padahal dia mengaku sebagai Tuhan, nggak paham apa yang dimaksud dengan Nabi Ibrahim. Makanya kata Nabi Ibrahim, "Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib." Sungguhnya Tuhanku Allah, Rabbku Allah mendatangkan matahari dari timur, cobalah kamu datangkan dari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka tercenganglah, apun bingunglah orang yang kafir. Artinya nggak mungkin lagi uh, si raja ini membantah. Kan begitu. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim sebenarnya menginginkan kebaikan untuk si raja. Sebab kalau dia pakai dengan uslub yang metode yang kasar, jelas saja si raja akan memerintahkan uh, anak buahnya untuk memenggal lehernya Ibrahim. Namun dengan cara seperti ini Ibrahim berhasil menyadarkan si raja walaupun dia nggak mengakui. Si raja sudah sadar dengan ini walaupun dia tidak mengakui. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, kata kaumnya, "Aan tafa'alta bi alihatina ya Ibrahim?" Bukankah tidakkah apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kembali dia katakan, tidak mengatakan, "Oh, kalian menyembah uh, berhala yang tidak ada fungsi sama sekali, tidak bisa begian begitu. Tapi tetap diberi pelajaran oleh Nabi Ibrahim dengan hujjah. Ya, diberi pelajaran dengan dengan hujjah. Makanya yang diberikan Ibrahim itu ilmu, ya, bukan doktrin. Makanya kata uh, dijawab oleh Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu Yang melakukan ini yang paling besar ini. Coba tanya dia, apa uh, eh, jika memang dia bisa menjawabnya. Makanya pada saat itu kaumnya langsung mulai memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Tsumma nuqisu ala ru'usihim laqad alim ma haula'i yantiqun. Ya kaumnya menjadi tertunduk-tunduk karena mereka tahu. Ya, mereka sudah sadar bahwa sih memang nggak pantas ini dijadikan sebagai sebagai Tuhan. Makanya mereka tertunduk-tunduk sambil mengatakan, "Ya Ibrahim, kamu kan tahu dia ini nggak bisa ngomong." Ah, begitu. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim mengajak berpikir kaumnya dalam masalah uh, penetapan penetapan sesuatu menjadi yang pantas dan layak menjadi Tuhan. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam menjelang Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi kata Nabi Ibrahim, ini Tuhanku. Dia berbicara di depan kaumnya, bukan ngomong sendiri ya. Bukan ngomong bukan ngomong sendiri, bukan bicara sendiri. Hada rabbi, ini adalah Tuhanku uhibbul afilin. Ketika bintang ternyata tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku nggak suka dengan yang tenggelam. Masa Tuhan bisa tenggelam? Kalau Tuhan bisa tenggelam berarti bisa hanyut. Kan begitu Tuhan kok bisa tenggelam? Mana kan mana mungkin Tuhan itu bisa tenggelam? Kalau Tuhan itu bisa tenggelam, bisa terbit. Lantas ketika dia tenggelam bagaimana kejadiannya? Bagaimana apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Kalau uhibbul afilin, aku nggak suka dengan Tuhan yang bisa tenggelam. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika di ketika bulan muncul kata Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhanku. Sekali lagi dia berbicara kepada kaumnya. Ya. Dia berbicara kepada kaumnya, didengar oleh kaumnya. Falamma afala kata Nabi Ibrahim ketika uh, bulan ini juga ternyata tenggelam, Seandainya Allah tidak memberiku hidayah, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma e, ketika matahari terbit, falamma ra'al asy-syamsa e, bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika muncul, ketika terbit matahari, Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku dan ini lebih lebih besar. Falamma afalat ketika ternyata matahari ini juga tenggelam, apa kata Nabi Ibrahim? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, Nabi Ibrahim sebenarnya mengajak kaumnya untuk berpikir, ah ini Tuhan, ah nggak pantas ini jadi Tuhan. Muncul lagi uh, apa namanya bulan ah nggak nggak pantas bulan jadi Tuhan karena dia tenggelam demikian juga matahari jadi sampai ketika matahari juga nggak pantas dijadikan Tuhan langsung Nabi Ibrahim memasukkan dakwahnya apa itu sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi jadi yang menciptakan bulan bintang matahari dialah yang pantas untuk disembah mulailah masuk dakwahnya jadi bukan sebagaimana yang diyakini oleh so, sebagian orang yang menga, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sebelumnya seorang yang sesat karena dia sempat mengakui bahwasanya meyakini bintang, bulan dan matahari sebagai Tuhan. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Kalau seandainya dia mencari-cari Tuhan, istilah orang ada sebagian istilah orang-orang tasawuf dalam rangka mencari-cari Tuhan sebagaimana sunnahnya Nabi Ibrahim dia katakan. Ya kalau dikatakan Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan kok tiba-tiba ketika matahari yang terbenam dia katakan ini wajah tu wajahiyah. Apa ketika matahari terbenam langsung dapat wahyu dia, langsung di, diberi diangkat menjadi rasul? Itu kan tidak, sudah ada. Ya. Nabi Ibrahim sudah memahami sejak awal. Namun dengan ucapan-ucapan seperti ini mengajak kaumnya untuk berpikir bahwasanya yang seperti ini tidak pantas jadikan Tuhan. Makanya Para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watil ka hujjatuna atainahu Ibrahim. Demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Demikian kita lihat uh, perjalanan para nabi-nabi ketika uh, apa namanya dalam dalam berdakwah ya tetap menginginkan kebaikan terhadap madaunya bukan menginginkan kerusakan, bukan meng, bukan dikarenakan kebencian dan bukan dikarenakan yang lain-lainnya. Tetap dikarenakan menginginkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang telah dia miliki. Walaupun tafadhon ghawi wa qalbi lam faddu min haulik seandainya kamu hatimu keras, kasar, tentu orang-orang akan akan lari seluruhnya dari kamu. Demikian para ikhwatiddin azza wa jalla. Makanya di sini, i'lam rahimakallah Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu. Ya kan sangat lembut. Ya. Semoga Allah merahmati kamu. Tidak dikatakan ketahuilah wahai ahli bid'ah kan begitu. Ketahuilah wahai ahli bid'ah. Dol, kinar, kan, kan tidak, tidak seperti itu. Ya. I'lam rahimakallah. Karena ini masalahnya ber, berkaitan dengan dengan tauhid. Berarti yang yang dibicarakan masalahnya ini kan masalah antara kufur dan muslim kan begitu. Ya annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi al masail wal amalu bihinna bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya al-ula yang pertama yaitu annallaha khalaqana sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita Allah lah yang telah menciptakan kita. Warazakona dan yang telah memberi kita rezeki. Walam yaktrukna hamala dan tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan dia mengutus kepada kita seorang rasul faman ata'ahu dakhalal jannah Barang siapa yang mentaatinya maka dia akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar dan barang siapa yang mendurhakainya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah permasalahan yang pertama. Anallah khalaqana. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah menciptakan kita. Dan masalah Ah, keyakinan bahwasanya yang menciptakan Allah ini adalah yang menciptakan makhluk, yang menciptakan kita adalah Allah merupakan satu perkara yang sangat masyhur dan sudah tidak perlu di, di, dibahas lagi. Ya. Satu permasalahan yang tidak dibahas lagi. Karena orang-orang musyrik dan orang-orang kufar pun telah mengakui hal ini. Telah mengakui perkara ini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari tanah, kan begitu? Manusia diciptakan dari tanah. Dalam satu uh, ayat disebutkan dari tanah yang hitam. Dalam satu riwayat lagi seperti membuat tembikar, nah begitu. Bagaimana dalam soal Am disebutkan huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Tsumma summa eh, qada ajala kemudian ditetapkanlah ajalnya kematiannya wa ajalum musamman indah dan kematian yang lainnya dan ajal yang lainnya yang ada di sisi Allah maksudnya ketika hari berbangkit nanti summa antum tamtarun walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum sesungguhnya telah kami telah menciptakan kalian dan kemudian kami bentuk kami bentuk. Ya seperti seorang membuat kendi kan dibentuk. Sebagaimana uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujra Al-Hijr, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama masnun." Sungguhnya kami telah ciptakan manusia dari min salsal. Min salsal yaitu dari tanah min hama'im masnun, dari lumpur yang hitam dari lumpur yang hitam. Kemudian dalam surah Ar-Rahman dikatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari eh, Allah yang menciptakan manusia seperti membuat tembikar. Jadi diambil eh, tanah dan dibentuk. Jadilah dia Adam. Jadilah dia dia Adam dan itulah manusia yang Pertama, karena tidak ada ceritanya manusia sebelum Nabi Adam. Tidak ada ceritanya manusia sebelum Nabi Adam. Dan itulah uh, nenek moyangnya manusia. Itulah ayahnya manusia. Emaknya yaitu Hawa. Bukan Siti Hawa ya. Hawa. Dari sepasang insan inilah muncul umat manusia. Dari sepasang insan inilah muncul umat manusia tidak ada manusia yang berasal dari yang bukan berasal dari dua orang ini. Ya, tidak ada manusia yang bukan berasal dari dua orang ini. Monyet misalnya, monyet bukan dari ya, dia dia makhluk tersendiri. Dia makhluk tersendiri. Lantas monyet terbuat dari mana? Tidak ada disebutkan. Biarkan sajalah terbuat dari apa. Yang penting kita itu terbuat dari dari tanah, kan begitu. Kalau seandainya kita uh, ilmu tentang pembuatan monyet pertama sekali dari apa penting bagi kita tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita. Ya. Kalau seandainya penting, tapi nggak dijelaskan, tandanya nggak penting. Ya. Mengapa iblis dijelaskan, diciptakan dari api? Ya berarti memang penting. Ya. Berarti memang yang penting. Disebutkan bahwasanya malaikat diciptakan dari dari cahaya. Mengapa disebutkan? Karena memang penting. Mengapa monyet nggak disebutkan dari mana? Ya karena emang nggak penting. Nggak penting bagi manusia untuk mengetahui dari mana asal usul monyet. Demikian para ekofidin, azallahu wa iyyakum. Para ekofidin, azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah Khaliku kulli syai'." Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kita jangan terlalu dalam dalam membahas kata sesuatu di sini. Karena kalau terlalu dalam dalam membahas membahas kata sesuatu bisa menjadi kufur. Karena sebagian orang ada yang membahas terlalu dalam kata sesuatu Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang Allah itu sesuatu apa tidak? Allah itu sesuatu apa tidak? Kalau dia termasuk kata sesuatu, lantas siapa yang menciptakan Allah? Kan begitu. Yang menciptakan Allah, apakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Nah, ini merupakan pemikiran kufur. Ya, merupakan pemikiran kufur. Makanya dalam satu hadis sebutkan Ah, makhluk itu diciptakan oleh Allah. Kan makhluk diciptakan oleh Allah. Kalau sampai seorang itu berpikir, lantas siapa yang menciptakan Allah karena Allah itu ada, maka hendaklah dia berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena nalar manusia tidak sampai ke sana. Tidaklah dia katakan beriman, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu jauh, ya. Jangan terlalu jauh, yang dekat-dekat saja banyak yang belum dibahas. Tak usah yang terlalu jauh. Kemudian para ikhwatiddin azza wa iyyakum Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Apakah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Di sini Allah Subhanahu wa taala me menantang orang-orang yang kafir kepadanya. Apakah mereka tercipta dari sesuatu ataukah mereka sendiri yang menciptakannya? Ketika manusia dikatakan makhluk yang didahului oleh sifat yang tidak ada. Manusia adalah makhluk didahului oleh sifat tidak ada. Ya. Paham ya? Manusia adalah makhluk yang maujud yang ada didahului oleh sifat tidak ada. Karena semua makhluk yang ada pasti didahului oleh sifat yang tidak ada. Ketika dia tidak ada, tidak mungkin menciptakan yang ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak akan mungkin mengadakan sesuatu yang ada. Makanya, fakidu syai' la yu'tih sesuatu yang eh, sesuatu yang tidak dipunyai tidak mungkin diberikan kepada orang lain karena dia sendiri tidak punya. Makanya kata Allah am min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Artinya mereka tadi yang sebelumnya tidak ada, bagaimana mungkin mereka bisa menciptakan diri mereka yang ada sementara mereka tadinya tidak tidak ada yang tidak ada menjadi ada, yang menciptakan dia menjadi ada, tentunya sesuatu yang sebelumnya ada. Kalau yang tadinya tidak ada, nggak akan mungkin menjadikan sesuatu menjadi ada. Oleh karena itu, yang mengadakan sesuatu yang ada yaitu Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha pertama. Huwal awwalu laisa qablahu syai'. Dialah yang pertama dan tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Wal akhiru dan dialah yang paling akhir. Walaysa ba'dahu syai' dan tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Jadilah dia yang maha pertama dan dia yang maha terakhir. Demikian para ikhwatiddin Azza azallahu wa iyyakum. Kemudian warazaqona dan dia juga yang memberi kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha memberi rezeki. Dul kuwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang bersangatan. Kul zukukum minas sama'i wal ard. Katakanlah. Siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya. Bertanya sebenarnya bukan berarti Allah itu tidak mengetahui. Bertanya dengan maksud untuk membuka pemikiran orang yang ditanya. Kalau kalian kafir kepada aku, lantas siapa yang memberi kalian rezeki? Makanya kalau kita lihat dalam surat Al-Waqiah, ya, dalam surat Al-Waqiah disebutkan, "Afara'aitum ma tahrusun?" Tidakkah tidakkah kalian lihat apa yang kalian tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu tama fadaltum tafakkaun. Kalau kami mau, ya kami jadikan dia kurus kering, kami jadikan dia kering, kerontang. Ya, kalau kami mau. Makanya kita lihat manusia itu hanya bisa bercocok tanam, kemudian hasilnya tidak ada yang tahu hasilnya. Bisa saja ketika dia mau panen, kemudian diserang hama eh, tanamannya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Memang kalian yang memupuk, kalian merawat tanaman. Lantas siapa yang menumbuhkan? Apakah setiap orang yang sudah melakukan e, perawatan yang maksimal lantas dia dapat memastikan dia pasti akan memetik hasilnya? Juga tidak. Makanya kami yang menumbuhkan. Kalau kita lihat seorang yang menyemai bibit contohnya bibit jagung sama-sama ditanam di tanah yang sama di lahan yang sama, disiram dengan air yang sama, dipupuk dengan merek pupuk yang sama, namun ketika tumbuh ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang hijau dan ada yang sedikit menguning. Mengapa? Karena memang bukan dia yang menumbuhkan. Dua tanaman di tanah di tanah yang sama, disiram dengan siraman yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, tetapi satu bisa wa, bisa uh, rasanya pedas, yang satu bisa bisa manis. Ya mungkin di pot yang sama. Antum ambil misalnya satu buku tebu, kita pot yang sama di situ juga antum semai biji cabai. Satu pot, tetapi yang tumbuh dari tebu itu bisa rasanya manis, yang dari tanaman cabai bisa rasanya pedas. Mengapa demikian? Makanya kata Allah antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Kalau kalian menumbuhkan coba tukarlah. Ya, Jadikan itu tebu rasanya rasa menjadi pedas dan jadikan cabai rasanya menjadi manis seperti tebu. Ternyata nggak bisa. Kan begitu? Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala hanya memberi kita permisalan yang sangat minim sekali. Ya. Dengan begitu saja kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya dalam soal Baqarah disebutkan Eh, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan sama fauqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak tidak malu dengan membuat permisalan seperti nyamuk ataupun yang di atasnya. Nyamuk makhluk yang sangat lemah dan sangat kecil, tidak bertulang, dimusuhi oleh umat manusia. Ya. Nyamuk yang tidak bertulang dan sangat kecil, dimusuhi oleh manusia. Kenapa? Karena sempat membuat manusia resah sampai negara yang harus menyelesaikan masalah ini. Padahal hanya masalah nyamuk coba subhanallah. Nyamuk saja. Negara harus turun tangan. SBY terpaksa harus memikirkan gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk juga terpaksa, bukan terpaksa, ya. Manusia mengambil manfaat. Dibukalah berbagai macam perusahaan-perusahaan besar dalam rangka untuk memberantas nyamuk. Kan begitu? Muncul persaingan-persaingan gara-gara nyamuk. Makanya nyamuk di sini hanya takut dengan tiga roda. Yang di sini katakan untuk apa? Untuk apa membahas nyamuk dengan roda? Karena macam-macam. Gara-gara nyamuk. Perdebatan bisnis gara-gara nyamuk. Hewan yang untuk lihat kalau tertangkap tangkap ya, mungkin disenggol saja dah putus kakinya namun bisa membuat manfaat yang sangat besar bagi manusia dan bisa sangat meresahkan umat manusia. Nyamuk. Makanya innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak malu memberi permisalan nyamuk sebagai untuk kalian, apalagi yang di atasnya. Kan begitu. Dan sampai sekarang belum ada profesor yang bisa membuat satu robot yang bisa menandingi nyamuk. Kelihayannya seperti nyamuk, belum bisa. Ya. Belum ada. Nyamuk saja. Itu masih nyamuk, belum lagi ulat-ulat yang sedikit lebih lebih besar daripada nyamuk. Jadi demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Makanya <clears throat> ya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian yang menumbuhkannya, kalian yang menanamnya, kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'u la ja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kami buat dia kering kerontang dan kalian akan tercengang. gramun. Kalian akan katakan, wah, sungguh kita dalam keadaan yang sangat rugi. Balnahnu mahrumun bahkan kami dalam keadaan mahrumun artinya tidak memperoleh apa-apa. Kemudian kata Allah, "Afara'aitumul ma'al allati tashrabun?" Tidakkah kalian lihat air yang kalian minum? Tidakkah kalian lihat air yang kalian minum? Kita lihat air, ya. Air yang sangat lembut, ya, seperti ini. Lembut sekali air. Kalaupun katanya selembut selembut salju itu omong kosong, lebih lembut lagi air. Namun gak ada orang mengatakan air itu lembut. Ya. Namun sebenarnya air ini lembut, kan begitu. Tapi air ini, tidakkah kalian lihat air yang kalian minum? Kalau dia banyak bagaimana? Kebingungan. Manusia bisa bingung gara-gara kebanyakan air. Bahkan gara-gara air korban sampai 150 juta, 150 ribu orang gara-gara air kebanyakan. Kalau dia tidak ada, malah membuat orang kebingungan. Afara'aitumul ma'allati tashrabun? Tidakkah kalian lihat air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Law nasya'u la ja'alnahu ujazan. Falaula Falaula tashkurun. Kalau kami mau kami jadikan dia uh, asin. Kalau la tashkurun, makanya bersyukurlah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan air seluruh dunia di Indonesia di Medan saja satu hari asin, seluruh air asin. Kira-kira apa yang terjadi? Satu hari saja. Ada jadwal lah. Hari Senin air di Kota Medan seluruhnya asin. Gimana kira-kira? Kira-kira berapa yang mati? Kalau jadwal hari Senin listrik mati, nggak ada masalah. Tapi kalau hari Senin 24 jam air menjadi asin, itu masalah besar. Sangat bermasalah. Makanya bersyukurlah apa yang kalian sombongkan. Ya. Apa yang kalian sombongkan? Masalah air saja kalian tidak bisa memiliki. Kan begitu. Kan yang menurunkan dari atas kalaupun ada teknologi katanya untuk me, apa namanya membuat uh, apa hujan buatan kan begitu berapa kali lah hujan buatan paling hanya bisa menyiram satu lurah apakah bisa hujan buatan ini sampai apa namanya mengairi sawah nggak bisa para evakuidin rahimanallahu ayyakum kalau Allah Subhanahu wa taala membuat tidak turun hujan tiga bulan saja mulai orang sibuk di antaranya sibuk ngorek sumur. Kan begitu? Kan pernah terjadi beberapa tahun yang lalu sibuk masing-masing ah sumur saya kering, sumur saya kering, sibuk korek sumur, korek sumur. Korek satu meter, muncul air. biasanya sudah nggak ada lagi, korek lagi, korek lagi. Kan begitu sibuk gara-gara air. Coba gara-gara air padahal di hadapannya ada ayam panggang, ikan panggang, apalagi sosis, apalagi. Nah, ya. Macam-macam lah. Ada Kentucky Fried Chicken, tapi nggak ada air. Eh, tapi nggak ada air. Apa yang terjadi? Orang khawatir makan ini. Kenapa? Khawatir nanti kehausan. Jadi nggak enak ini. Kentucky Fried Chicken nggak enak, kan begitu. McDonald's nggak enak juga. Kenapa? Karena nggak ada air. Walaupun katanya apapun makanannya teh botol minumannya <laughs> kan begitu kalau nggak ada air dari mana bang teh botol kan begitu kan begitu demikian para ikhwatiddin Allah wa iyyakum makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan-permisalan yang mudah yang sangat mudah nyamuk kan begitu tumbuhan-tumbuhan yang hari-hari kita lihat kemudian apa lagi air kemudian apa lagi afara'aitumun naral lati turun kemudian api. Tidakkah kalian lihat bagaimana dengan api yang kalian gosok-gosok artinya untuk menyalakan api? Antum ansyatum syajarataha am nahnul Apakah kalian yang mengadakan kayunya ataukah kami yang mengadakannya? Jadi yang mengadakan kayu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kayu sedikit saja sudah mulai sibuk orang gara-gara kayu kan begitu? bangunan-bangunan menjadi sangat mahal. Yang tadinya kayu meranti, sekarang meranti berubah uh, apa namanya? Kayu durian berubah namanya menjadi durian meranti. Gara-gara apa? Gara-gara kayu saja. Api, kan begitu. Gak ada api. Cobalah kalau seandainya kita tidak punya api. Semua harus dimakan mentah, kan begitu. Makan nasi, beras mentah lah untuk makan Paling enggak di direndam lah satu hari dulu kan begitu, udah lembek dimakan. Gak enak, nggak ada api, nggak bisa dimasak. nggak bisa minum teh, nggak bisa minum kopi, kan begitu. nggak bisa apa-apa, nggak ada, tidak ada api. Apalagi yang namanya panggang-panggangan, goreng-gorengan dari mana kita goreng? nggak ada yang manaskan. Oh sekarang kan punya web, ada tempat apa namanya uh, masak pakai frekuensi itu, kan begitu. Memang frekuensi itu punya siapa? Kalau nggak ada frekuensi, bening deh frekuensi, blank frekuensinya. Begitu. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Makanya Allah senantiasa memberi percontohan yang mudah-mudah dan yang akrab dengan kita, yang hari-hari kita lakukan, dekat dengan manusia. Begitupun yang dekat dengan manusia ini, kalau dia terlalu banyak, sudah berlebihan, juga menjadi bencana bagi manusia. Api kalau sudah besar, kalau kecil bolehlah menjadi kawan, kalau sudah besar menjadi lawan. Demikian juga air. Ya. Air kalau masih dikit bolehlah jadi kawan, kalau sudah besar terlalu banyak banjir dikit saja kita sudah bingung kan begitu. Gak usahlah banjir seperti tsunami, banjir masuk rumah agak sejengkal saja. Itu sudah berita ada kemana-mana sudah. Padahal hanya sejengkal. Karena apa sih sibuk Murah segala macam kan begitu. Aktivitas semua jadi kendala. Padahal hanya sejengkal. Apalagi misalnya nyamuk. Begitu. Nyamuk kalau sudah terlalu banyak, wah sudah sangat repot. Antum nggak bisa tidur. Pakai kelambu pun kelambu kadang-kadang dia bisa masuk. Dan dari mana saja masuknya? Namanya juga sudah satu bencana. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Apalagi uh, apa namanya? yang demam berdarah DBD. Nah, itu. Kalau sudah satu desa itu ada yang kena dua orang, satu desa yang resah. Padahal mungkin hanya gara-gara satu nyamuk Resah satu desa, semua pun berhati-hati kan begitu. Macam-macam lah jadi apa nama jadikan proyek, ada keliling-keliling jual obat, kan begitu. Padahal nyamuk satu itu sudah mati misalnya. Nah, tapi sempat membuat satu orang sakit, kan begitu. Meninggal pula. Langsung masuk berita. Di ini ada yang sudah meninggal gara-gara nyamuk demam berdarah. Sibuk. Demikian para kafirin. azza Allah wa iyyakum. Makanya itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah. Kemudian Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Jangan dikira kita itu hidup kemudian meninggal habis sudah selesai urusannya. Enggak. Masa dengan adanya syariat, dengan disyariatkannya perjuangan, menumpahkan darah jihad. Kemudian setelah meninggal sama saja hasilnya begitu saja. Tidak ada hasil apa-apa. Suatu perkara yang tidak masuk akal. Ya. Yang namanya perjuangan itu pasti ada ganjarannya. Mereka yang perju perjuangannya lemah ya tentunya ganjarannya juga sedikit. Yang giat berjuang tentu ganjarannya juga banyak begitu. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Makanya kita tidak dibiarkan begitu saja. Lebih lanjutnya nanti akan kita bicarakan pada kajian yang akan datang. Aku lupa lihada wassalamualaikum ولسائر المسلمين إنه هو الغفور